صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in tuti lamun nurut sira Muhammad aksaroman ing aki-aki wong fil ardi kang dalam Zaman iku ayil kufara tegese misale ke nurut neng wong kafir, neng cara berpikir wong kafir atau cara perilaku wong kafir. Yudil Yudilu mongko mesti satno sobo kufar ka ing sira an sabilillah sangkeng dalane Allah. Edinihi eh, tegese tatanane Allah. Dinum anane tatanan utawa aturan Allah. Iya una ma ya una tegese ora anut sobo kufar illa dona kecuali mukdzon tok persangkaan tok. Fi mujadalatihim eng dalem oleh debat kufar la kamaring siro fi amril maitati ing dalam urusan batang sing mati langsung ini jenenge maita ifqalu nalikane ngucap sapa kufar oleh ngucap maka talallahu ahakku antakuluhu mimma tatalkum mate apa wae to kewan apa wae kota lakang mateni sapa Allah Allah iku ahakku mestine luwe berhak antakulu ing yen to mangan sira kabeh ing maka talallahu mimma dibanding kewan kota tum kang mateni sira kabeh Wa ini lan ora ono te kufar e eh, mahum te ora ono sapa kufar iku la yakhrusun kecuali nebak-nebak sapa kufar to nyongko-nyongko sapa kufar. Yak dibuna kese karo sapa kufar fi dalika e eh, fi qaulihim dalik rupane makota Allah ahaq wa ma makota. Inna rabbaka saat temene pangeran sira wa ya rabbuka wa alamu dat sing pirsa. E alimun tegese dat sing pirsa. Luwe pirsa utawa pirsa mirsani man ing wong man ing wong ya dilu kang tersesat sapa man ansabilihi sanging dalane Allah bahwa te Allah ka alam dat sing luwih pirsa atau sing pirsa bil muhtadin lan wong sing jika petunjuk atau sing petunjuk maksudnya nak wis pirsa dia akibat fayujazi mongko males sapa Allah fayujazi mongko males sapa Allah taala males kulan ing saben-saben suci minhum sangking man ya dilu kalian man sing minal mudatin. Fakulu mongko mangano sira kabeh. Fakulu mongko mangano sira kabeh mimma saking kewan. Mimma saking hewan-hewan dabae sing disembelih gitu. kira kang den sebut apa ismu wahi, apa asmane Allah alaihi ngatas ma. Aizu biha tegese den sembelih apa ma alas bihi ing se atas nama Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh bi ayati lan pira-pira ayat apa iku mukminin iku iman kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh bi ayati lan pira-pira ayat Allah mukminin iku iman kabeh. Wa ma lakum alla taqulu mimma qad fassala lakum. Wa ma utawi apa? Wa ma wa ma utawi apa iku lakum kedue sira kabeh Allah taqulu ing yen to ora mangan sira kabeh utawa mangan sira kabeh Mimma sangking kewan zukiro kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah alih ing atas dan dabaihi sang biro-biro sendirian. fasola. fassola. Tohale teman wis merinci sapa Allah taala bidina bina lil maf'ul wa qad fusila walil fa'il lan mabni fa'il wa qad fassola. Fil fi'laini ing dalem fi'il loro. Terus wa qad fassola lakum ma harrama alaikum utawa wa fusila lakum ma hurrima alaikum. Jadi nak fasola gitu. Fasola haroma nak hurima gitu. Fusila gitu apa? Hurima. Wa qad lakum ma harrama alaikum wa qad lakum ma hurrima alaikum. Wa qad fassola lan hale wis temen sapa Allah taala lakum maring mak perkara kang ngaramno sapa Allah alaikum Nah, dua tafsila wako qad fusila lan teman-teman los dan tafsil wis diperinci. Laku maring sira kabeh apa ma perkara furima kang den haram napa ma alaikum ngatas sira kabeh fi ayati furimat alaikum ma'ita Ing dalam ayat furima alaikum ma'ita. Illa maturitum ilah. Ilama kecuali perkara uturitum kang den peksa sira kabeh. Ilahi marima. Minggu sangking ma harrama alaikum. Fawa mongkote maturitum ilahi aidan ban manik halalun halal lakum maring sira kabeh. Al makna te maknane ngene, ni ah ora ana penghalang kemujud aku ngedi sira kabeh min aku lima saking mangan perkara pikir kang mesti disebut apa mah. Mesti dikira aku sing disembelah, mergo nopo mergo tangan Bani Adam. Wakat bayanan teman-teman jelas sop awal aku maring sir kafe al muharrama ing barang antir haram no aku mangan mah. Wa ada utawi iki sarono sarana apa dai kuminggu saking ikilah mahurima. Wa inna katsiran ana satamne akeh wong-wong akeh atau kelompok akeh lain diru. Nah ini nyesatno sapa fat di wadom ya wa ina Wa ola dilu na ki nabi ihi. Wa ina katsiran Layu dilun, nabi fatfil ya dan fatkhaya, berarti laya yudillu wa dhammiha ya lan dhamma ya, ya layu dilun. bi ahwaihim oleh sesat atau oleh nyesat nong dia bi ahwaihim sebab nuruti hawa nafsune wong akeh Ebi mati seklan perkara tahwa kan seneng gue mau anfusu mawak ini wong akeh min tahlilil metati sanggeng ngalano batang wa dhewe yani yani metati oleh nong oleh nyesat nong rasa penting ya ngerasa bener diwiri ilmin kelawan tampo ilmu oleh nyesat nong oleh nyesat nong itu diwiri ilmin kelawan tampo ilmu ya itu nakang tetanggenan sokong akeh ing ilmu fidalika e fidalikal iblal Inna rabbaka sa'amani pengiran siro wa ya rabbuka wa alamu jatim bersobil bil kelan lan wong sing liwati batas ayo limut ajal zina Tegese kang liwati kabeh al halal ing barang halal diliwatno malah ilal haram maring barang haram. Wadaru lan ninggalano sira kabeh utru tegese ninggalno sira kabeh dohiral ismi ing dosa sing keto wa batinahu lan dosa sing ora ketok. Maknane ala niyatahu tegese ala niyah barang ketok item basirahu lan barang rahasiane isem. Eh uh, Kila den dawono pengene azina, utawi maksude teng ayat niki ku zina. Mesti zina sing zahir cek zina sing batin. Sebab kila lan di dawono pengene utawi sing dimaksud iku kulu maksiatin. Mesti maksiat ana sing maksiat zahir ana maksiat sing batin. Innal ladzina mengakai ngake yaksibuna kang lakoni sapa ladzina al isma ing dosa sayu disauna. Bakal den wales sapa fil akhirat akhirat di maklan perkara kanu kang ono sapa ngake yak tariku naiku gawe-gawe sapa ngake. Eh, yak tasibuna sing lakoni sapa ngake. Wala takululan ojo mangan sira kabeh mimma saking kewan apa wae lam yuskar kang ora den sebut apa ismu wae asmane apa aneh ing atase mah. Bian mata gambar harusnya mati apa kewan au ikha atau disembelih apa kewan alas bi khairihi ing atase asma liyane apa. Wa illa ko wa illam yus wa illa e wa illam yamut aw lam yusbah ala mi ghairihi fama moko tiap wa za pahakang nyembelih ing lan sapa muslim wong Islam. Walam yusami lan ora maca bismillah sapa muslim fihi fil matbuh amdan lan jarak to krana lali. fa wa tema iku halalun halal. Wa alaihi wa ala hadal matab wa alaihi wa ala hadar ra'i asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Wa innahu lafiskun ini kalau mana nih ngangge makna sing umum. Wa inna hu wa innal akla mimma lam yuzkar ismu wa iku fiskun iku fase. Wa innahu la fiskun iku fase. Tapi makna niku salah. Makna sing nembe kalau makna iku salah. Yes ya, ke makna ini salah sing kok tak bener no. Satu makna iku salah. Makna sing bener saja nih. Wa innahu khali sak temene malam yuzkar ismu wa iku la fiskon. malah nyebut asma ya Allah. Niku makna sing bener tapi ribet. Ayo wa eh, maknani sing salah sih, sing salah tapi umum ya. Wa innahu lan sak temene malam miskar ismu wa lafiskun metu sangka toa. Wa innahu hale saat temene ikilah aklu min ghairi bismillah, min ghairi malah bareng nyebut liane Allah. Eh khurujun nek semetu amas yang perkara yakhilu kang halal Wa inna syayatina lan satamne pira-pira setan iku layu kuna kene ngaringi waswas sapa setan iwas wisuna tegese maring waswas sapa sayatin ila auliya maring pira-pira bala-balane sayatin ail kufari tegese maring pira-pira kafir diujadiluna supaya mendebat sapa auliya kum ing sira kabeh fi tahlilil metati ing dalem Allah barang sing mati wa in ata'tumuhum innakum la musyrik Wa in atok tumuhum lamun no ati sirokabe kabeh ing sayatin. Fihi fi fil iha eh, fil iha al maskur atau fil waswas al maskur Fihi fil iha al maskur apa cara berpikir seperti itu? Innakum saat temne sirokabe kabeh iku la musyriku na yaktine dadi syirik Innakum saat temne sirokabe kabeh la musyriku na yaktine dadi syirik sira kabeh. terang kula terangno. Buat sampean apa lo sih jalalan gue tak terang. Pokoke apa lo sik no. Mboten yen kudu apal ta, Orang iso nganggu akal kudu apa Ya lama maknani sing bener gitu wow makna sing salah tapi ya salah tapi umumnya wong salah kalau salah tapi gue lama maknani sing bener. Terus ngeten nggih, ayatnya kan jadi ruwak nagi ampun salah konstruksi. Sekali salah konstruksi pikiran, sampai akan keluar dari madhab Syafi'i. Ya pedus mati, mati mati maita wedus loro terus mati itu jenenge apa bahasa Arab ya ini maita ya. tapi masalahnya wong kafir kadung darani nguniku makota lahu apa makota lahu sesuatu yang dimatikan oleh Allah langsung sementara yang disembelih itu bahasa Arabnya kota lahul insanu cara wong kafir dibunuh oleh manusia sehingga dengan konstruksi itu agamanya Muhammad itu dianggap melenceng wong sing dibunuh Allah langsung malah haram dibunuh manusia halal itu nah, itu sing disebut wa inna sayatina la yukhuna ila uliyaihim lijadilukum jadi setan itu selalu memberi inspirasi, memberi was-was, memberi ikhak untuk para kekasihnya, mitranya untuk mendebat kamu. Termasuk tadi maitah yang kita maknani batang, bangkai, mereka maknani makota lagu nama? sesuatu yang dibunuh Allah. Kemudian hewan sing matbuh dengan tangan manusia disebut makota lahul insan. Sehingga mereka memprovokasi orang Islam supaya berpikir seperti itu. Normalnya yang batang itu halal karena kota lahuwah dibunuh Allah langsung. Yang lewat manusia haram karena lewat tangan-tangan apa? Manusia. Ya rumah ya. Jadi di antara itu orang-orang kafir Persia. Terus dalam sebagian tafsir diterangkan orang-orang Persia yang majusi itu ngirimi surat neng kafir Quraisy supaya di antara pertanyaan ke Muhammad seperti itu. Masyur guna. Nah tafsir-tafsir kayak tafsir Nawawi, saya Nawawi itu saya Nawawi, tafsir Munir itu memang itu sudah berupa pertanyaan. Memang Nabi pas di dalam ditakoi ya Muhammad kalau ada kambing mati itu yang matikan siapa? Ya kota lah Allah yang membunuh sat itu kambing itu Allah. Agama kamu itu aneh Muhammad yang lewat yang Allah langsung haram, yang lewat tangan manusia. Nah problemnya kanjeng Nabi itu kan tadi Perisoh iso ngedikan elek kok kue. Mulanya kue mulanya saya berkali-kali Oke nyen kesunatannya cengkem elek karena Nabi tidak mungkin Nah, cara kue kan di kiai kan kiai amatir pangan kue nak halal kan. Asli Nabi tidak mungkin seperti itu karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan Nabi tidak mungkin ngendikan apa Nah, terus tadi terus pangeran rangno Muhammad cara berpikir Islam orang ngono. Cara berpikir Islam adalah hewan yang disembelih manusia itu disembelih atas nama Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim disembelih. Ya sudah, berarti penyembelian ini juga pakai nama Allah yang malah resmi karena amdan disengaja dan menjadi syariat. bang ya? Karena disembelih atas nama Allah. Nah, sementara kewan sing kadung batang itu mati yang ora kesusulan namanya Allah. Artinya gini, justru kalau mencatut nama Allah, wong kafir ini kan tentu nyentung dia ini ratau seneng Allah tenan bantah gak jinapi libat no Allah dari wong kafir ya lucu jadi mesti ini sing halal itu ya sing disembelih karena di yang disembelih itu malah bener-bener resmi nyebut Allah lah anak kewan langsung mati itu artinya kita sebagai manusia tidak pernah terlibat nyebut Allah sudah gitu saja kok logikanya makanya fakulu mimma dzikrasmullahi alaih. Maka bandingannya maitah adalah hewan yang kita sempat menyebut nama Allah, ketika nyembelih. Nah ini terus ya sudah gitu dulu uh, penjelasan ilmiah antara kita dan orang kafir. Saya ulang lagi ya, penjelasan ilmiah antara kita dan orang kafir. Justru yang disembelih itu kita happy makan karena justru di situ kita ikhtiar amdan secara sengaja menyebut Allah sementara yang kadung mati kita tidak terlibat sama sekali mengikhtiari nyebut asma Allah itu perdebatan kita dengan orang kafir nah, tentu masih ada perdebatan secara medis, secara kesehatan memang batang tentu tidak menyehatkan dibanding yang apa di disembelih. Nah cuma problem kita setelah berdebat dengan orang kafir di internal di internal kita, lalu halalnya masbuh itu karena nyebut asma Allah, atau ya memang karena zatiahnya masbur itu memang halal paham ya ini balik sing marai sembelian halal masbur itu karena zatiahnya masbur halal apa karena nyebut asmane zatiah oh ya, ya boleh saya model goblok sih <laughs> model Nah, kalau kamu mengatakan sing mari halal itu nyebut asmane Allah, nanti akan ada problem mazhab. Nak nyembelih lali nyebut asmane Allah. Orang halal. Makanya itu kan uh, problem ya, problem peralihan hujah untuk wong kafir, untuk orang luar dengan internal hujah kita kita di di madhab ya di internal Islam atau di madhab Islam. Ya. Lo guys. Makanya terus masih debat lagi. Nyebut asmane Allah itu maksudnya gimana? Apa muni bismillah? Itu juga nyebut asmane Allah. Apa saat kita mencari kambing itu sudah bagian dari nyebut Allah. Meskipun pas nyembelih nyebut Allah. Karena ketika kita nyari kambing artinya mencari sesuatu yang dihalalkan Allah. Menyatakan kira golek babi. Berarti di situ ada semangat di Krusmillah karena kita menghormati ketentuan-ketentuan Allah. Bukti ini sing apa buat sembelih kambing atau apa ayam atau apalah yang halal sapi. Nyantok landak tak bajing kok debat debat ngalalo landak tak bajing. Semua nganggur tiga penggawean malah. Padahal umpama keluar ngalalo landak jadi ya dalil ngaram ya jadi dalil. Sing mangan rada dalil ya kecangkeman. Arung ono. Ya. Ketika Anda nyari kambing, atau nyari sapi atau nyari unta mau kamu makan itu semangat kamu itu atas nama ketentuan Allah karena milih yang halal tidak jadi itu sudah sah disebut dikruwo meskipun kita menye ketika menyembelih kamu lupa nyebut Allah nah itu ya mungkin maknanya seperti itu itu mungkin Bukti nih ini cara pikiran Imam Syafi'i. Bukti nih Allah ngendikan wa malakum alla takulu lima dzikra smuwa ali wa qad fassalalakum ma harrama alaikum. Artinya gini. Kenapa kamu tidak makan sapi yang kamu sembelih? Toh kamu tidak milih sing harrama alaikum. Artinya kowe milih babi, gak milih asu. Dong ya. Jadi perbandingannya kan wakot ma harrama alaikum. Wong sapi sebut sembelih ya pangan wae. Nyatanya kira milih asu, ora milih babi. Nah, kecuali kalau kamu dari awal milih maharum alaikum, misalnya milih babi. Jadi kan berarti maknanya kan kenapa kamu tidak makan sesuatu yang disembelih, toh yang haram sudah diperinci, yaitu misalnya babi, maita, dan yang sebagainya. Berarti benar deh. Nah cara berpikir orang Hanabilah, orang-orang Hambali nggak gitu. Hewan itu nyawa, menghilangkan nyawa itu kriminal. Jadi yang halal ya harus Bismillah. Bismillah. Karena harus pamit mbek sing duwe. Kalau nggak bismillah ya ora halal. Tapi madhab ini tentu tidak bagus untuk kita. Potensi lali itu tinggi. Paham ya? Terus nak sing di sebelah sapi ya tenan. yo ya nak pitik. Lho <laughs> pitik lali mau bismillah di haram enggak keberatan nak sapi. Bingung. 15 juta. 16 juta piye ya kadang mau uang. Misalnya korban cintanya uang akeh. Haram. Haram. Iya. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya kasus semua manusia itu mau nafsu dok. Wono bolak-balik tak kok itu yang itu jago ketabrak truk keserempet itu kejet-kejet itu disembelih. Padahal itu sudah ada ada hayatun mustakiro. Dia kejet-kejet itu sebenarnya kejet-kejet meregang ajal. Nah itu dalam fakir sebetulnya nggak boleh karena tidak punya hayat mustakiro. Ukurannya kan gini, yang boleh disembelih itu punya kehidupan semustaqirah. Si Kira-kira nak dibarro ya potensi mari. Tapi kalau haro harokatul mas dia gerak itu karena memang wis meregang nyawa, maka itu fi hukmil maita. Tapi kalau ayam jago kita pasti eman. <laughs> Tapi nak pitik cilik kan dibar. Nah, maka Lho kula nate pas ya teng narukan badhe mlaku-mlaku be anak kula. Pas ning pertelon ono pitik gede. Gus halal, sabo kowe halal. Terus Wangi tak kok aku, kenapa ada kalimat ganggu gue? Lagi ya, ya tak haram ya lagi lembar. Potongan gue tak haram lagi. Nah, saya ini misalnya gini, lali apa? Lali nyebut bismillah, mungkin nak pitik kita masih bisa lah mengatakan haram, tapi nak sapi. man kan, makanya kan ayatnya itu cara Imam Syafi'i wa malakum Allah takulu mimma dzikrasmu wa alaihi wa qad fassala lakum gampangannya kenapa kamu tidak makan toh yang haram wes dipriji. Ini kayak golek sapi, wes golek sesuatu ah. sing ahalallahu lana. Bukan golek sesuatu sing haramawahu. Nah, itu wes bagus. Itu cara pikiran Imam Syafi'i. Dan beliau memang punya riwayat ada seorang tanya ya Rasulullah, kadang orang Islam pun nyembelih apa? Hewan itu lupa ada baca Bismillah kata Nabi tidak apa-apa. Bawaan Muslim itu kemana-mana sudah nyebut Allah. Jadi zaman itu Nabi sudah membedakan antara zikruwah dengan tasmiyatullah. Ya zikruwah dengan tasmiyatullah. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau orang Muslim itu bawaannya adalah sudah ingat Allah. Ya, itu dianggap wes nyebut Allah. Cuma dia tidak baca tasmiyah, tapi bawaannya orang Islam sudah zikruwah. Paham ya? Bawaannya orang Islam sudah zikrullah. Tapi sing kue mangan itu jenenge maca bismillah. Jadi beda ya. Misalnya saya makan apel. Pemene bawaannya wali know? bawaannya wali. Jadi ya, saya kayak gitu contoh gampang kitab jurumia. Kitab jurumia orang ono bismillah, orang alhamdulillah, orang Salawat. Baru kayak nanti saya. Mereka sekarang wali, cek ditulis rah ditulis wis masih menyatu coba bismillah ambil alhamdulillah. Al ya, jurumia orang mekot itu. Langsung al kalam wal abdul Tapi barokah yang nanti saya. Kue gawe alhamdulillah setengah lempir gak barokah. Mau gue engke-engke nur sini Nyifati opo yang kayak sih. Engke ben macem piye. Oh, ben kagum nak aku wong alim. Awale wis bulet Tapi salah salahno ya apik, nyatane eling Allah. Kitab jurumnya itu sapa sing raro baru kayak jurumnya orang no Alhamdulillahilladzi alama nangini wassalam. Eh. Tapi kita nggak kebayang seorang wali ngarang nggak nyebut itu. Jadi beliau sudah menyatu. Bahkan per hurufnya itu digerakkan oleh zikrullah. Ketika al-kalamu ya harrokanillah bihadir kitabah. Al-kahwalaf itu yang ngono. Alhamanillah bihadir kitabah. Oh, semuanya per huruf itu. Aku yakin, Ainul yakin. Tapi kue sing muni alhamdulillah rabbil alamin mungkin tasono, tasono itu artinya gawe-gawe yo iya, terus wedi disalah wong akeh. Jadi sebenarnya kamu itu gak eling apa daripada salah wong akeh. Eling apa? Kayak MC lo, MC kan nomor setunggal. Syukur kalian Allah sebenarnya. Sebenarnya dia ini prosedur. Ya. Kalau udah gitu disalahkan orang banyak. Aslinya eling Allah tenan borah ya orang. ero. Nalisane jelas eling Tapi kan Coba kamu tanya, kenapa harus begitu? semua wong ngono, nak orang ngono salah wong akeh. Sebenarnya motifnya itu apa? Mesti gue udah tak takok iya orang percaya. Nah, orang orang Islam, terutama sing soleh, bayang sing waras, yang panutan dengan sing waras. Itu ketika nyembelih, nyebut Allah ndak, itu masalahnya tasmiyah dan tidak, bukan dikruwah dan tidak. Itu cara pikiran Imam Itu beda loh tasmiyah sama dikruwah. Tasmiyah itu kan sama sama itu ya baca bismillah. Tapi kalau zikir itu kan tidak harus tasmiyah, tidak harus sama woha. Makanya fatkurullah itu qiyamah wa kauta wa ala Ya paham ya. Terus ku masalah-masalah sing nah saya saiki nak cara kula ya. cara kula nggih bener Imam Syafi'i. Selain kula mazhab Syafi'i, mergo dari awal perdebatannya itu antara maitah dan madbuha. Jadi lucu, cara kalau ketemu wong-wong hambali, dan meskipun kita suka sama hambali, sangat suka. Tapi kan awalul amri, rumah nonton awas hawas asal. Masih salah lagi, bakal bunuh rokok, maksudnya itu Ora krono salah iku salam liyane maksudnya. Nek salah marah iki gak aram pun rokok. Mergo biasa salah jadi. Apa ya, malaikat nulis piye biasa salah. Maksudnya gue mlebu neraka ora usah salah sing iki, salah liyane wis cukup. salah liyane wis cukup. Ya, rungono ya. Kan dari awal perbandingannya itu maitah, maitah itu batal. Nak bandingannya maitah itu ora usah mestinya maitah mas mazbuha. Rumono ya nak bandingane maitah iku ya mau mazbuha. Cek mazbuha iku zikira ismuhi amlah. Bicara berpikir Imam Syafi'i. Maksudnya iya wong pinter tenan. Nah, ono gak di presiden Imam Syafi'i madzhab bawa? Syafi'i. hal ini nah ya. Ben disenengi Imam Syafi'i. ibu goblok. Imam Syafi'i cara rai-rai kowe kula bolak-balik dibantah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i deh tapi bagian sing goblok. Gus wong ayate jelas wala taqulu mimma lam yuzkarismu wa alaihi. Kok Imam Syafi'i gak nyaratno. Maca bismillah padahal ayatnya jangan pernah kamu makan sesuatu yang tidak disebut asmane Allah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan baca bismillah itu sunat. Harusnya itu syarat syarat sah atau syarat ora wajib itu syarat sah. Aku Wong goblok kok ribet temen. Ayat iku asbab nuzule maita versus masbuka. Maitah iku cara wong kafir ora maitah tapi kota lahwa atau kota lahwa sing langsung dibunuh Oh, Oh, iku diprovokasi kudune halal. Mereka langsung Allah. Tapi nak Madbuka kudune haram. Mereka lewat tangan manusia. manusia. Iku provokasi No? Tapi problem seorang nabi kan tadi nggak boleh fahisan walau nabi itu nggak boleh ngentikan elek. Kan Kamu mungkin nah, cara kowe cara kowe ya orang kafir ora nenteng. enteng. Lak dhewe. Untalan. Nabi kan nggak mungkin seperti itu. Yo ya, nak batang halal yo ya untalan kan Kamu mungkin nabi ngentikan. Nabi ulam yakun fahisan. Sing kang melek Tapi niati belo nabi, tapi nabi ben selamat. Jadi gue bember saya kena kotoran ben gue Nabi dan selam. ini keliru cara aku mati berlebihan santun keliru. Masalahnya gak cukup. Nak Nabi halus lah duwe mukjizat lah gue. Misalnya orang kafir provokasi ngono, kowe kira-kira solusi nih. Lah kowe halal. Kan lu gampang, loh. Gampang. Tapi Nabi kan gak mungkin lam yakun fahisan walam tafahisan. Nabi itu gak mungkin ngetikan elek dan gak mungkin ditakdir seperti itu. Makanya setiap nabi dibully wong kafir mesti sing Umar, Ali, beberapa sahabat. Yang masyhur ya Hasan bin Sabit. Jadi ketika Nabi dihujat dengan orang kafir lewat syair, eh, Nabi ngutus Hasan apa? Bin Sabit. Ujuhum bismillah. Kamu harus melawan mereka dengan atas nama Allah. Karena mereka punya seni itu dan boleh. Nabi nggak boleh karena Nabi nggak boleh menyair, nggak boleh apa pakai syair. Sementara hujatan ke Nabi berupa syair. Itu bukti bahwa kita dengan Nabi itu beda sekali. Syair itu sesuatu yang diharamkan pada Nabi. Wama alam nahu syirah, wama yang bagi. Tapi Hasan bin Sabit yang ahli syair disuruh Nabi pakai syair untuk membela. artinya ada kemungkinan cangkemmu elek itu disunat no tuh, bela Islam. Toh kue pantas. Nah, selain itu yus ya bakat tuh yus bakat terus kesehariannya yang ngono. Dihalal orang dihalal kelakuannya yus ya mono. Makanya setiap orang bantah Nabi mesti Sayyidina Umar urus ledak ni adri punuka. Nabi ke izin tak paten Nabi kan gak mungkin muni ngono. Nabi Umar muni. Cuma Umar kan gak mungkin gitu darah di cakap melem sahabat. Mana kue wae, kue wae. Sahabat ora, tapi ora, ulama ora, wali ora. Yes, yus iku wae. Cakap melem. Tapi itu beberapa saya itu punya sekian bukti Ulama itu kadang tidak bisa menghindar seperti itu. Mereka ya mau ngadepi wong dari awal logikanya saya. Masyur kan ada ulama, meskipun kita tidak akan niru ulama itu, tapi kalau setuju. Masyur kan ada ulama dibully wong. Pak Kiai, jari ini iblis itu kau setan. Iya kau setan. Lah mlebet putih, lembun rokok. Lah geni kok geni? Ya jari iblis itu kau api. Katanya setan itu dari api. Lalu setan nasibnya di mana? Ya di neraka. Susahnya apa kan materinya dari api? Kenapa api kan enggak enggak masalah. Akhirnya kiai mau, ya mau. Akhirnya kayak gerakan mau. Mek lemah di sawar orang ini. Tapi aku jelas sawar ini. Loro cok, ya loro ya. Jarimu kayak kok lemah. <laughs> Kena lemah kok loro. Karena dia ada nabi, tidak punya kapasitas menjelaskan. Kalau ya sapi yang ngono maksudnya ben. Loro cok, loro. Jadi kue kondi kok lemah. Lah kena lemah kok. Loro. loro. Itu. Tapi Nabi kan gak mungkin praktek non. Maksudnya kan bahkan. Karena Nabi didesain apa ideal. Gak boleh keliru. Nah kue kan niat terak keliru eh Cara kalau wis biasa, cara nabi ada ya, sok sok benar biasa Maksudnya maksudnya yus ya, yus niat keliru wae. Jejal gayamu go jalan apa terus iso maca kan tidak juga. Wah, jalalan bentahke gosok ya apa ya ndak juga. Tapi terus haram dulu. Ya Yuk lucu, gue kita bawa haram dong. Wong niru wong alim ya ibadah, wong alim ya apa niru tok wae orang oleh. Mantas sababi komen, bawa minum. Agak nah, iso minum ya minum kan gampang. Pilihan urip agak nah, minum ya minum. Minum setengah waras itu cara bahasa bahasa gaul ini napa? Jadi saya kita beda. Mulanya cara kelas tujuh mata Imam Syafi'i. Karena lebih sesuai asbabin nuzul. Polemiknya itu kan antara maitah dan madbuka bukan matbuha. Lah kalau menurut madhab yang lain kan madbuka ini ada dua, ada yang zukiro ismuwa sama anda, Lu itu kan terlalu internal apa terlalu internal. Internal. Wong asal usulnya nuzul itu eksternal yaitu ma'itah versus madbuka Ya sudah, berarti semua madbuka halal dulu gitu loh. Halal. Lah ya berarti semua masbuha itu halal dulu karena taruhannya maita. Asal buahnya dari jenis yang halal. Maksudnya orang babi. Lah mulane Imam Allah dawuh qad fassalalakum ma harrama alaikum. Toh jenis buahnya tidak yang termasuk harrama alaikum. Pinter gak Imam Syafi'i? Jos ya. Lah ya, mergo mate aku sing nerangno. Nerangno kowe Wah, jajal saya gue sentral balik. ya sudah seperti itu. Paham ya? Nah, zikir dengan tasmiyah itu beda. Orang Islam bawaannya itu ingat Allah. Allah. Mulane zikir ora disyaratno madhep ngulon terus silon. Karena orang-orang saleh ku ning dhewe eling pangeran. Kaya aku roh kowe wong ra jelas eling pangeran. Cek pinter ya pangeran. Gawe <laughs> wong ra jelas ya kok urip. Gawe ya wong utange akeh ya kok guyu. <laughs> Iku cara aku kan min aja ibillah termasuk aja ibillah. Wong utange akeh ya wedi tanggal. Wae guyu ya iya. Itu nak wong wong para pangeran kan eling apa jelas. Mulane wong apik sapa? Alladzina yaskuruna wa qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ini orang wong latihan jadi wali, ilang pangeran pedak madem ngulon sih, aku latihan jadi wali. Nak makom wis dhuwur wis kiamal, wa qauda wa ala junubihim, cek pas ngadeg, cek pas lungguh, nganti apa itu? Wa ala junubihim turu lele. Ya ilang pangeran. Sangi ayamnya keturun tenan. <laughs> Anak. Artinya gini, saya ono wali bubuan, bubuan leleh-leleh. Ya. Orang iso mbak dari yang pangeran nonde dene wali. Tapi nak kem awam miling pangeran yang benda nak silo, madep mula. Mau banyak rawali, ini pangeran kudu diwarai. Lu gue ini ini, gedeke ini lafate ngene, dilatih kabeh. Gak ngono ra eling pangeran. Lagi Lagi wis wali dilatih ngono ya mesti mau. Eh Enak wae nglatih. Makomku pelatihan. Ora <laughs> Saya nak kowe wali bayangno. Muka-muka. Eh, <laughs> Amin. Bu Amin, Bu Amin ini tetap burung wali. <laughs> wali itu ono tes-tesan deh, orang ono ono kelas ya. Dong. Ya. Lana maitahu bandingan matbuha berarti kullu matbuha itu halal asal tidak dari jenis yang mahar roma alaikum. Itu cara pikirannya sini. Imam Syafi'i. Terus beliau plus beliau tentu semua semua ilmu itu riwayat. Beliau plus punya riwayat. Mang Nabi pernah ditanya kalau orang Islam lupa baca Bismillah hukum esbudi ya Rasulullah jawab Nabi. Wong mau menu nengati nih besono zikrullah. Mereka mau mas, ketika aku ya mayoran, golek titik, itu artinya besono ono perintah Allah. Maksudnya, cung ojo ngulo loh, cung kan ngono misalnya, <laughs> cung ojo babi loh. Mari aku nyontok no ya, kalau khawatir Ruki Malik hadir gak disalahin. Kowe ora rasane dadi umparak pangeran. Kula ngaji iku di depan ruhe para wali dadi repot tapi, Ape nggih jumlah muharramat kakean iki jamu Imam Malik. Lan repot mesti ngadepi ulama. Ulama itu duwe kira duwe cemburu. Matene wong tenan. Dadi ning bab ngene iku koyo cah cilik kabeh. Semanjane gawane ulama gadah napa. Iya, menani Imam Syafi'i itu rawani mana tenang. Sholat masjid Abu Hanifah kulit rawani mana tenang. Dia apa? dua mau tenang. Jadi lucu, lama itu yang babi itu lho, hiro, hiro. Puncak rasopan. Mending wilayahku kok. Fiinan lah soalnya. Jadi Aku iya, jadi ngaji bang, kan bener sampean. Saya nak mas daripada keliru. Aku ada ngiri biasa. Masa aku aku baik sampean pinter sampean. Karena saya ini menempuh jalan sulit. Wong alim gue sangir, nak salah tanggung jawab dengar arepe pangeran. Terus makhluk-makhluk yang khas itu nak orang salah ya sunang karuan. Tapi gue rata itu. Wong itu mesti melawan hukumnya pangeran. Gue sebar no, gue wong nantang hukumnya pangeran khasut. Nak tobat ya apa, nak ora ben urusan mbek pangeran. Tapi tak tak biji kaya tetap wong pinter, ngerti ngaji ya. Nyewa kiai ya ora kelar. Sono kiai ngalim ikhlas mulang Ismail. Pak ra paham antes wong murid. paham yo pantes, nanti nak nerang aku yo detail, nara paham yo kebangetan. Akhirnya aku baik sampean pinter sampean. Apa ya? Menempuh jalan yang mudah. Wis pinter. Ke milih wong alim ya bener. Jajal ke milih balik sing ora iso ngaji. Pusing. Pusing. Mau dalil wong teko ngaji swarga, ngono bola. Maksudnya itu teko ngaji sing piye, sing swarga ora dipikir. Lah kok ngaji ngaji sing piye sing marai Selaras. Oh, eh, enak eh, ya ujug-ujug ya kok itu. <laughs> Ya kalau terus no ya. Jadi, nah, lalu maknanya menyebut nama Allah itu gimana? Wes iku bar ya, wes wes sapi ya, aku yakin sapi. Siji ya karena loyalitas, nomor loro ya pahami mergo tok. Wong Cina wate bular bae ya angel. Terus sekarang ada masalah. Menyebut asmane Allah itu maksudnya gimana? Ternyata cari Imam Sapi madzhabnya lucu, nyebut asmane Allah maksudnya sementing gak nyebut wong liya. Sing lucu. Jadi hampir orang nyebut pangeran liya, ya itu dianggap nyebut karena Allah itu tidak pernah tertanding, Allah itu tidak pernah tersaing, Jadi suku tul mukmin itu dianggap zikrus zikrullah. Lucu Imam Sapi ya aneh. Nyebut namanya Allah, iya maksudnya nyebut nama Allah itu anggar gak nyebut liane, ya nyebut karena ku identik. Napa? Kau ngene iki lho, kowe ngaji aku, cek muni ngaji Gus Bak ta ora, kowe ngaji ning ngarepku wis dianggap ngaji Gus Bak. Wong kowe iku mukmin ya berarti kowe ngisnatno semua nikmat minallah. Cek mbok sebut cek ora, mbok sebut. Maka pantangannya adalah menyebut asma liyane Allah. Allah. Itu cara pikirane Imam Mereka mukmin itu identik. Imam nggak nganggo model kasat reskrim, model nganggo teori pokoknya angger momen. idolane Allah cek disebut maka yang bisa menghilangkan tauhid kekhususan Allah adalah menyebut selain Allah. Nah, kalau nyebut selain Allah lagi wa in ata'tumu innakum la musyrikun. Iki cara pikiran Imam Syafi'i. Ya kok ngene lho kowe dibojo muk sitok. Terus kowe mrene ngene, cung kekno wong omah. Kira-kira maknane bojo apa sing benanem wis kira-kira. Ya <laughs> kira-kira. Bojo. Padahal iso wae kasih bojo lagi lulus ini kok masih penanam. Karena sesuatu itu mesti ada identik apa? Identik. Ada identik. Kau ini lah kemana? Cung, ayo ngaji tafsir Gus Bahan. Pikiran kamu mesti jalan. Karena itu ghayatuma tata alam. Itu sudah ilmu terbaik yang pernah kamu pelajari. Kenapa ada tafsirkan Qurtubi, Tobari? Kue kerumuwe ra tahu kok ditafsir ngono. Kerumuwe gak. Jadi gak mungkin maksudnya tafsir Tobari, Qurtubi. Podo. Orang mukmin itu gak pernah terlintas menuhankan selain Allah. Allah. Sak goblok goblok yang mukmin gak pernah menuhankan Lata, Uzza, Yesus. Jadi yang germuni apa ayo ayo min Allah. Cek diomongno cek ora karena ini sudah identik. Apa? Identik. Masalahnya yang pinter tenan. Jadi cara dekne kok apa nyebut asmane Allah bi? Pokoknya orang nyebut liyane. Pinter tuh. Mereka cara tapi rada bulat, mereka doire ayat terang kan. Diriwayat kan wala takulu mimma lam yuzkar ismu ya Tapi Imam Syafi'i cara berpikir agar gak nyebut asma liyane Allah, ya iku dianggap nyebut asmane Allah. Ya kalau wajah kira usah ora pikir lah ya. kalau waca. Ukhtulifa fi tafsiri hadhihi ayat. Rungokno ya. Engko keterangane persis aku. Faqala ba'dul mustaidin ghairil arba. Al ayat amatun fi kulli syai'in fa ayyu syai'in lam yadhkar ismu wa alaihi la yajizu aklun. Wa qala ayat maksusatun Wa qala ba'du intarakaha amtan la tuqal wa intarakaha nisanan adzan ukilat. Wa bi qala terus qala atasmiyah sunnatun. Fa intarakaha amtan au nisanan ukilat. Wa bi qala Imam Asy-Syafi'i. Nah. Terus Imam Imam Suyuti itu kan ikut mazhab siapa? Syafi'i. Makanya beliau ini. gini. kita tak wajah ya Sintan tentang Syafi'i Jalalain. Wala takulu mimma lam yuskar opo ismu wahi alih. bi'an mata Misalnya ono sapimu langsung mati, berarti gak sempat kenyebut asmane Allah. Au dzubiha alas mihoiri. mana maknane ora nyebut asmane Allah, dzubiha alas mihoiri. Jadi angger kowe nyembelih kok nyebut bismillah atau bismi uzaila iku jenenge lam yudharismu. Lam semua. tapi nek kowe menengae iku jadi anggap ismu. Mergo wong mukmin fi qalbihi mesti zikrullah. Allah. Jadi ini penghormatan terbaiknya Imam Syafi'i pada semua orang Islam. Enak nong berjumatan langsung mulai. Anggap hada mukmin mesti taruh wa. Pokoknya <laughs> ini penghormatan terbaiknya Imam. Imam Syafi'i. Jadi orang wong berjumatan kok salam pelincing hada mukmin mesti dzakar wa. Yo ya, bersolat salam pelincing hada mukmin mesti dzakar wa. Ya, wes pokoke ngono, wes pokoke. Kok mukmin ku identik apa? Iya. Gitu. Ane dawai ya Allah, faida aku diati sholat fantasiru fil ardi wabtahu min fatillah waskur waha. Jadi waskur waha itu cara Imam Syafi'i. Wong mukmin misalnya bersolat salam pelencing api jogo toko. Mesti pikirannya aku jogo toko tolaban di fatilah Aku pemulang yo tolaban di fatilah Aku nang mulai mangan yo mangan fatilah. Apa sih repot aku nang mulai nang ngamuk bojo lagi perkara. <laughs> Itu karena enggak jenis yang disyariatkan Allah. Jadi jos Imam Syafi'i. Jadi mukmin iku wis identik ambek zikru. Ya iku cara pikirane sinten? Imam Syafi'i. Tapi ada madhab yang paling aneh dalam madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik itu itu guys. Wong mukmin kok salah jeneng. Jadi misalnya Bismillah wa Bismillati wal Isya atau Bismillah wa Bismi Mbah Dewa atau eh, sing sing disirekno sing disirekno ning Jawa badannya. Itu cara Imam Malik tetap salah. Alasannya nama selain Allah itu nggak bisa dibandingkan dengan Allah. Jadi dianggap laho. dianggap gak penting. Ya ora penting misalnya bandingan nek digo dialog ya tekan. Misalnya digo dialog iki rangennya ya, Misalnya Gus Afif mendingan aku ngaji mbek Gus Baha, mbek Toha, mbek Munir. Kira-kira nama loro disebut ngimbangi gak? Gak kira-kira. Gak ngimbangi kan? Itu lagi contoh manusia. Apa mana misalnya ini lah, nak. Contoh gue sensitif. Aku ngaji Bahmun, dia ngaji Toha, ngaji Munir, ngaji Gus Safi. Telu itu kan lagu. Gak level apa? Berbangun kok terus kroco-kroco itu. Nah, cara Imam Malik, sebagian riwayat Imam Malik, ketika wong mukmin salah nyebut selain Allah, langsung Iku kok maksud lagu kok, wah iku mesti keterucut, gak mungkin wong waras kok banding Allah ambek lian Tapi aku ya ras pendapat, ras pendapat aku ya ora atau Iku mau cerita nak kadung terjadi sabtu lisan. Ya saya ulang lagi nak kadung terjadi sabtu lisan. Ini kalau baca tak kira. Mau nambah anggap aku sembrono. gue sih sembrono ngono kok raro. Itu mereka tak bilang ten. Fa'in jama'al kita biyube nasmillahi wasmi ghairihi ukhilat dabi khatu inda malik di anak ismawahi ya'lu wala jadi dua penyebutan ini nanti cari mamalik gak ngefek karena Allah itu gak mungkin tertanding. ya malu contoh-contoh gampang dalam dialek aku ngaji Bahmun, yang ngaji Gus ngaji Tuhan Wah mesti kudu Wih, merusak. Maksudnya? Kok sebelah? Maksudnya ra itu. Malah nake Ustaz ra Fatihah kan gara-gara iki. Ana wong ning desa ngaji Torah, wis ngaji Torah. Bareng mondok sarang Mbah Mun cek sugeng. Yo ya wes serang aras ben tuh mati di Fatihah. Mesti sanate cipta muridnya muridnya Mbah Mun. Penting Ustaz Ustaz ilang kabeh. Mulane aku sering disewani wong Banyuwangi wong Gus kula sakniki muridku ra Fatihah. Dadi roy agama diulang ustaz iku. Jebule mondok sarang Mbah Mun ijek sugih. Mesti tasarruf kan intisab Mbah Mun. Apa intisab kurti Kurdi Kurtubi? Wong kiye Jadi malah mulane kiai-kiai siap ae ya ilang di Fatihah. <laughs> Nek atus kula ngaten iki ya rada kedosan. Dhisik do ngaji ustaz So bareng ngaji aku sebenarnya kan gak bangga istinat be aku timbang be guru-guru amatir. Mulane kula ya rada kena hisab. Ayo, toh, misalnya kita tahu ngaji tuh Toha Jalalain, bariku bu, tapi Mindo ini ngaji aku. Kayak nganggo sanate Toha aku, kira-kira. <laughs> Kira-kira. Gak, ini orang urusan sobeng. kira-kira. <laughs> Wis mesti hilang, terus. orang kowe ora niat sobeng lah mesti hilang. Wis tak kobal Allah. Yang tahu ngaji kayak Banyuwangi, mbok Jember, mbok Rembang sobo ae lah. Bariku mau sarang Mbah mau dicek suka. Terus mau jalale. Padahal zaman yang kampung ngaji. Jalale. Kira-kira sampean kiai iki nak ngorek jalale. Sanate. Sanate nggak gue tahu, saya takon. Mbah Mun. mesti. Hilang Oh, hilang. Mana gigi cilik iku latihan ikhlas. E. Hilang. Ya padha rata-rata wong iso maca ngaji karo kiai ya. ya. Sausi ku ditegur mondok ning Barwan. Sausi dekne dadi kiai. Nyebut kiai musola apa langsung Barwan? Hilang. Mulane kiai ke kampung wis ikhlas ya. E. Entek nasi nguntek. E Orang sana ngomong dia liya ning murid temeh. Lha ya yo iku uang be uang, mau ana sing Cara pikiran Malik kemalan ada Wong kok nyebut Allah beliannya Allah, liyane udah hilang, gak level cara memang. Li anas Allah ya lu walaya. Asmane Allah terlalu agung, gak iso tiban. Cara pikiran Imam Malik. neng bab ikut, Tapi ya tentu kita ada ikut. tapi tidak ikut kita tidak akan mensyariatkan itu terjadi pada orang Islam. Dan aku yakin tidak akan terjadi. Ya ya tuh kisah dulu orang Islam nak nyebelah pitik ya muni bismillah. Senajan to gue gue mana kipan, tapi kan ya mungkin muni Bismillah wa bismillah Abdul Qadir. Iya. Bangunnya sarap tapi ora mungkin to. Tetap nyembelih muni bismillah Tapi kok ibu apa? mana kita? Ibu resepsi, ibu ngaji muludan. Tapi terus dituduh, ditersangkakan syirik. Syirik. Iku ora legal formal, ora undang-undang ya, legal Ya, jadi kayak ngaji ben roh. Jadi kadang pikiran ulama itu ya beda-beda. Ono sing carane seneng Allah itu ora ridho Allah disebut dengan yang lain. Ono saking senengnya Allah nyebut anak Allah gak ngefek. Allah terlalu kuat. <laughs> Jadi ya iku ya carane seneng Allah. Mergo Allah gak pernah tertanding. Ya, jadi ya semua wong padha-padha seneng Allah. Tapi cara senengnya itu beda-beda. Lah kowe ra usah dikte wong liya Ya. Tapi asal orang mukmin ya, kecuali dari awal orang nyun sewu orang orang orang Trinitas dari awal memang membandingkan kekuatan Allah dengan yang lain itu sirik betul. Tapi kalau orang mukmin nyebut liane Allah itu kan apa ya? Naga sapu lesan juga ya goblokan atau piye? Apa ya kira-kira? Jadi misalnya orang mukmin habis sholat Allah akbar kan niat sholat karena perintah Allah. Gua ono bumbu-bumbu di api-api nomor gue nomor tuane makmum. <laughs> sing akeh gak ngono, ustad sewaan, sing makmum iku ibu mas donatur. Nah saya ini contoh orang mertua orang pas ini nah, contoh mertua. Ustad sewaan kan saya ini akeh masjid milik pribadi kan nyewa ustad. Iya. Iku nak sing makmum penggaji penggajine wah dijamin sholatnya sempurna. Maksudnya penampilannya. Jadi hati ini hati ini benjut tapi penampilannya. Wah, penampilan doir ya luar biasa. Sing makmum sing gaji. Ya. Tapi kamu kan wakil masjid-masjid yang dikontrol oleh yang punya. Jadi rencana kolhu jadi sapi isma Abeng imam ngisah rencana deh kolhu. Ngerti sing makmum. Donature, ketua takmir sing gaji. Wah, jadi sapi isma tenan. Padahal rencana awal belum rencana makmum tuh tuh serah penting. Wah, orang sing makmum apa? ganti ya ganti gitu. <laughs> digaji sebulan rong juta main kan padahal rencananya ya ruko wah itidal pokoknya adenat tumak ninah wah tumak ninah paling apa rendah barang makmu donatur ya wah ping telu tenan sepana rabbiyal azim wa bihamdihi Nah, yang mulane kayak makmum mau ngono iku mesti zahire sempurna hati ini sing penting. Tapi nak sing cepet iku atine ikhlas. Tapi nyolong cara kanjeng Nabi apa nyolong, nyolong tumanina, nyolong ruko. Jadi madzhab Imam Malik itu kadang ya unik. Napa ya? Ili annas mawahi ya'lu lu. Artinya ya tentu kita tidak akan ikut dalam arti praktek ya. Ya, ya, kita tidak akan ikut dalam arti apa? Praktek, tapi kita harus yakin seyakin-yakinnya ketika Allah dibandingkan dengan yang lain ini sama sekali tidak ngefek. Karena Allah terlalu ku. Makanya banyak ulama mengatakan afal tafdil dalam Allah itu laisa ala badi Ya, laisa. Makanya kula nama anani mesti bengkal. Seingat saya sama anani itu dua kali. Wa wa ta wa alamat semulih pirsa. Mergo jagani kue-kue sing rapati paham. Mergo iku sing mbok pahami nek afal tafdil kudu maknani luweh Berso. Tapi banyak ulama yang nggak terima itu makna yang salah. Harusnya Allah Akbar itu Allah dan sing agung. Nggak boleh lebih agung karena kalau lebih agung berarti Allah dibandingkan dengan makhluk padahal nggak level. Allah itu lebih agung daripada makhluk. Itu kan ngeyak uang kali ini. Bangun dengan alim di Bang Tua itu kan sama. Perbandingan itu cama. Orang imbang. Matuh tapi akhirnya sama. Sama. Ya Soalnya Quran ini Mbak Arwani bebat di Bagus aku. Warnanya uang. <laughs> Jadi, lihat Makanya banyak ulama mengatakan ismu tabdil nih asma Allah itu laisa ala babi karena nggak boleh bandingkan Allah. Misalnya Allah luwe perso. Dibang pengurus PBNU, dibang pengurus PP Muhammad, Allah kok bandingno, Bandingno tok gue salah. Makanya ulama mengatakan ya Allahu Akbar eh kabir, Allahu a'lam eh ya, ya, alim. Ya. Kan, maksudnya bukan masalah lebihnya karena enggak ingin Allah itu dibandingkan. Dibandingkan. Makanya banyak ulama mengatakan ismullah ning afal tafdil iku lesa ala babi. Tapi problemnya kita kan ngono iku ora mahamno, dikira kurang takzim. Wapa utawa alam dat sing pirsa, kudune luwih pirsa ben keren. Hmm. Ya wes nak utek kemtok kono ya ngono ae makome lagi ngono, makome lagi. Makanya tentang mereka dulu, bukti nak teori kulo bener. Wah, wah, alamu tadi wah, sing mudi mas, sing wah, sing sedurungnya wah, sing ayat pertama apa? Uh, Inna rabbaka huwa a'lamu. Teng tafsir Jalalan ay alimun. Oh. Ya, sampean delok inna rabbaka huwa a'lamu. Teng tafsir Jalalan diganti apa? Ay eh, alimu. Karena ya itu berarti Imam Suyuti ikut mazhab tadi ya, Pak. Karena Imam Suyuti gak ingin Allah itu dikatakan lebih tahu timbang makhluknya itu gak level perbandingan seperti itu gak? Gak level. Gak level. Makanya alam diartikan alim. alim. Tapi nak sing maca ra wong alim roh roh, alam kok digenti alim. Bocah kok ora Jawa. Tapi nak sing maca antar wong alim ngerti karena beliau ngikuti madhab nak Allah itu enggak bisa dibandingkan sehingga alam ya mana alim akbar bimana kabir yang nyambung Wis contoh gampang nih dialog keseharian Mbah Mun itu alim di Bang Tua iya karo bemu tanah Mbah Mun dibanding balik sing dine rezeki pedak mulut recep kan Buatan kalau bening yang balik yo, minyak saya ngarep kowe jadi karuan. Lu minyak uang. Jadi ada banyak hal sih. Allah itu nggak bisa. Nah, karena Allah itu munfarid bil kamalat ya alim ya Allah dat sing alim. Emun faridun bil ilm atau bil kamalil ilm. Gampang dijawab. Tapi ning rasa masyarakat ketika Allah tahu alam dat sing perso kan kurang greng. Kurang lebih perso. Ya sudah kalau rasa zauk kamu seperti itu ya maknani seperti itu. Seperti itu. itu cara kamu untuk madah ning Allah, muji ning. Dia monggo, orang bisa madah sesuai syukurnya sendiri, sesuai rasa masing-masing. Tapi kita-kita sebagai orang alim itu kan punya pikiran, Allah luwe alim dibanding sobat timbang menuso, dibanding manusa kan gak level dibanding. Misalnya kayak mendingan Pak Jokowi presiden, hebat timbang RT, itu kan ngenyek. <laughs> presiden kebat RT pilih, tuh. Kucak orang karu karuan. Lo aku lu cara nuruti sombong ben no tuh ya terima. Cuma aku wong ikhlas ya apa-apa ya. Misalnya kayak mendingan Gus Bayu nggak alim, tapi nak mau soal nerang nombual pinter tuh aku ya ikhlas ya. Umannya jauh ya tenan maksudnya. Tapi jatuh kan pinter. Balik so ayat sak sitok mas. Dalilnya mau sitok, itu so jatuh orang jam. Nah aku sebagai orang alim kan gak iso nak gak nom materi sing mutu ora iso ngomong rong jam balik gak sinau piro habis nabi kan, mau sak cuplek piro biasanya piro modal piro saya to orang ayat gue jam piro wis cukup ya cukup amit amit Iku yo di bulan baleni ya, beberapa agar beda daerah ya diulang. Iya. aku nah aku isin maksudnya ngomong ngomong materi ilmu yang sama itu isin nang balik gak apa ya? apa gitu. jadi orang ayat itu seorang jam beda tempat beda beda tempat sama cuma gak masalah ya selama ini gak diakibat ya cari supir ya Mas. Aku tahu ketemu supire bebalek. Gus, bebalek. Asline ora iso ngaji kayak aku ini supire. Nanti aku cara kon dirono iso. Tapi yang mau pidato neng Jogja ini Pekalongan padha. Engko buat Bojonegoro Koro, ning ndi padha. Dari aku engko pantas iso. Tapi supirnya ini jenis santri ya sini. Sempat kepengen belajar mas, nak nonton ilmu nih. Bareng pindah-pindah lu podo terus tinggal turu, ah, podo. Jadi kalau supir itu itu bahaya. Sebenarnya sekali gajinya kurang, metu mesti cerita itu. Jatuh di negoro. mau nawe satu mas Batam tahun itu. Nanti ya, tahun di Batam, tahun di Malaysia. Rio. Rio, aman ya? Aman. Sirapan pidato montong ya tolong sedan ono muni bahaya. Mesti pikirane ngene jare muni. Oh, ngaji Gus Mbak didol. Ya nih gak? Toh ajar pidato ning sedan itu gak aman. Gak aman. Neng di sentul ya aman. Tetap tenanan. Sing aman ya ning di Rio. Iya. Kalimantan. Kalimantan aman ya. Iya. Iku kopi paste ya aman. Amit amit. Ane kula nunggu wis mantep wis muga-muga mlebu swarga. Lah ilmu ku dicualoni wong. Abi Lah nek sing itu kan gak itu nyolong Mas. Halal. Tak halal lo kabeh. Umate Kanjeng. Nah iku dadi rezekine semongko terus. kok repot to. Umate Kanjeng. Nek takoki Kanjeng Nabi malah sungkan. Ha. Ilmu kondi, keng guru kula guru kondi sampai ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi asad tu syafaqah, Nabi banget welas. Enggak mungkin Nabi gak ridani mesti. Iku yo ya umatku hak piye-piye. Ya umat. Nggih kanjeng Nabi nggih umat jenengan. Mungkin mugi buatan pas kumat. Sepat. Ya jadi kalau waca kayak Walhasilu Anas matafdiri fi asma'illahi ta'ala wa sifati ka akrob wa a'lam wa a'dom wa ajal laisa ala babi. Memang sebagian ulama cara pandang laisa ala babi maksudnya karena nggak terima Allah dibandingkan dengan yang lain itu nggak terima. Tapi itu ya giroh ya, itu giroh itu bisa berbeda. Ya kayak tadi misalnya saya kok bilang gini, Mbah Mun itu lebih top timbang Toha. Itu mungkin perasaannya orang ya ada ya monggo kalau ada orang punya perasaan seperti itu muji Mbah Mun. Tapi kita-kita yang ahlul ilmi kan gak mungkin ngomong ngono. <laughs> Ora mungkin. Wong Mbah Mun kok bandingno to. Bandingno nek tok wis salah. <laughs> Ngono maksud. Tapi ono wae wong sing apa ya cara cara ngomong seperti itu. Yo niate ngelem. Tapi yo keliru niku mau. <laughs> Bawaan awam ya bawaan. Ngono. Paham dong ya? Ya melane aku nak maknani ping pindho. Apa utawa alam udat sing pirsa tak balen udat sing pirsa. Iku nak antar wong alim ngerti. Lha kula bolak-balik ketemu wong alim-alim. Mesti nak muji aku jenengan alim tenan. Kok roh? Jenengan nak maknani ping pindho antar wong alim lho. Kan roh sandine. karena <laughs> aku nak ana wong maca jalalen yo ngerti kan. Iki asline reso ngaji. Cuma kan man satara musliman <laughs> satara Allah. Gak perlu lah buka EP wong. Kok man satara musliman. Ada yang ini kroso. Wong kok ngomong Allah luwe perso dibanding manusia Allah luwe perso banding iya Allah dibanding no cocok <laughs> sembrono saya greling udah di rezeki ini jadi aslinya kan aslinya krosor Mulane Pak mbahmu nu pirsa di murid sing alim di ora pirsa. Kok lagake wis ketara. Kok ngomong kok. Aku cek eling dhewe mbahmu. Aku tau disalahno wong, wong ngaji kok guyon. Akhirnya aku ya jawab ngaji sing ra iso guyon niku wong goblok roh kitab wis meriang kok iso guyon piye roh raine kitab wis meriang wis ngono disemak wong akeh tambah meriang kok berguyon piye wong roh jeneng wis meriang wis meriang